Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandumah Al-Baikuniyah, syarah Al-Mandumah Al-Baikuniyah. Kita masih berada pada muqaddimah al-muallif. Pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Berada pada halaman yang ke 6 26 cetakan kami ya, cetakan Saudi 26. Antum yang cetakan itu tentang masker dilihat dulu yang biar dicocokkan biar sama. nggak masalah, nggak masalah. Nah, yang penting cocok yang dibaca sesuai gitu. Sekarang kita membahas mengenai apa? Nah, ism, bismillah. Nah, ismun itu dari kata apa gitu ya? udah ketemu itu? Ismun. Eh, nah, barakallah film dari kata apa gitu? Sudah, hewa. Ah, kita lihat. ama ismun fayakulun innahu mustaqun minas sumu wa ulu. Ismun itu mereka mengatakan bahwasanya ismun itu mustakun. Nah, yaitu diambil dari kata as mustakun ini yang ma'khudun diambil minas sumu dari kata as-sumu wa ulu itu tinggi. Nah, waqila minas simah. Ada juga yang mengatakan ismun itu dari kata simah wa hiya al-alamah tanda. Paham ya? Istilah bahasa. Jadi ismun terkadang maknanya al-ulu tinggi, terkadang maknanya adalah al-alamah yaitu al-alamah tanda. Naam. Wal ismu mahma kana istiqaquhu fa innahu yuradu bihi huna kullu ismin min asma'illahil husna. Masyaallah. Sedangkan isim itu, nah bagaimanapun pecahannya, eh, apapun pecahannya, maka yang diinginkan di sini adalah apa? Yang diinginkan di sini adalah seluruh nama-nama dari nama-nama Allah taala yang indah. Jadi nama Allah taala semuanya apa? Indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah. Maksudnya nama yang indah itu bagaimana sih? mencapai puncak keindahannya. Setiap nama pasti cocok dengan tadi namanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia terkadang punya nama indah tapi akhlaknya enggak seperti dengan namanya. Paham ya? Budi pekertinya enggak seperti orang yang yang memiliki nama tersebut. Tapi Allah taala semua indah namanya. Semuanya pas dengan tadi yang dinamai. Ar-Rahim, ya benar-benar rahmat gitu loh ya. Kemudian Al-Ghaffar, ya benar-benar zat yang mengampuni. Cocok gitu loh. Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Kita lihat ay annahu la yuradu bihi ismun wahidun bi ainihi ma annahu mufradun. Maksudnya eh, tidak diinginkan dengan ism di situ satu nama, secara zatnya itu bukan. Walaupun dia mufrad, ismun mufrad enggak? Mufrad, zamannya asma'unan itu. Tapi bukannya diinginkan cuma satu nama tertentu itu enggak itu loh. Kenapa? annal qaidata dikarenakan kaidahnya penting ini, annal mufrada al mudhafa yufidul umum. Karena isim mufrad yang dimudafkan isim mufrad kok disandarkan dengan setelahnya, itu memberikan faedah umum ini penting ini ya. Bismillah. Ismun mudaf enggak? Lafdzu jalal Allahi mudhaf ilaih bukan? Ewa. Ismun mufrad enggak? Mufrad. Lafdzu jalal Allah mudhaf ilaih. Bismillah. Kaidahnya apa tadi? Al ismu, al mufrad, al mudhaf yufidul umum. Itu kaidahnya ya. Isim mufrad yang mudhaf itu memberikan faedah umum. Bismillah. Berarti semua nama-nama yang indah hanya milik Allah Taala itu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Fabidzalika yalzam min qaulina, maka dengan penjelasan tersebut mengharuskan dari ucapan kita bismillah an yakunal makna maknanya adalah bikul ismin min asmaillahil husna. Dengan setiap nama-nama dari nama-nama Allah taala yang indah. Antum baca bismillah, itu apakah hanya satu nama saja yang antum inginkan? Tidak, mencakup semuanya karena isim mufrad mudhaf. Bismillah. Lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Ism mudhafnya, mahum. Jadi maknanya itu aku mau minum, aku mau makan benar-benar hanya dengan menyebut nama Allah. Nama Allah umum enggak? Umum. Paham ya semuanya ya? Nah, seperti itu kita lihat. Walidzalika walihada oleh karena ini tajidul qail engkau akan menjumpai orang yang berkata bismillah, perhatikan baik-baik ini, bismillah la yakhturu bi balihi ismun muayyanun karrahmah warrahim wal ghafur wal wadud wasyakur nam wa nahwiha niscaya orang yang ngomong tadi bismillah itu enggak akan terpetik di benaknya di benak pikirannya nama tertentu seperti ar-rahman ar-rahim al-ghafur al-wadud al asyakur antum ketika mau minum bismillah yang antum inginkan tuh bismillah nama Allah tertentu atau umum umum enggak mungkin dia ngomong bismillah siapa yang inginkan ar-rahman Enggak mungkin. Ucapan bismillah itu sendiri ketika antum mau minum bismillah, mau makan bismillah. Itu di situ di benak pikiran antum mengkhususkan nama tertentu enggak? Tidak. Umum. Oh, semua nama. Nah, seperti itu maksudnya. Kata beliau bagus sekali ini. Bal huwa yuridul umum, bahkan orang tersebut menginginkan umum. Wa yadullu ala dzalik dan yang menunjukkan hal tersebut contoh yang lain ay ala annal mufrada al mudhaf lil umum ini kaidah penting dihafal ini ya. Bahwasanya mufrad yang dimudhafkan yang disandarkan untuk memberikan faedah umum. Contoh yang lain adalah qaulu ta'ala firman Allah taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. perhatikan baik-baik ini. Naam. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah Taala telah mendatangkan kepada kalian apa semua yang kalian minta. Nah, ini saidnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi. Nikmatun mufrad enggak? Mufrad mudhaf kepada lafzul jalalah Allah. Nah ini. Paham belum Husain? Nikmatun itu mufrad enggak? Mufrad. Mudhaf kepada lafzul jalalah. Pastikan nikmat ini satu nikmat atau semua nikmat? Semua nikmat. Itu maksudnya itu maksudnya. Maksudnya apa yang artikannya berarti dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, satu nikmat atau semua nikmat? Semua nikmat sejak antum dilahirkan di dunia ini, kita semuanya sejak kita berada di kandungan ibu kita sudah dapat rezeki atau belum? Sudah ketika dapat tercatat rezekinya dapat rezeki di situ. Paham ya? Nah, itu kalau kita menghitung hitung nikmat Allah taala enggak akan mampu menghitungnya kalian. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia memang seringkali berbuat kezaliman dan kafar dan juga sering kufur nikmat. Dzalum ala faul faul kok apa? Mubalaghah. kok mubalaghah bentuk yang berlebihan dalam sifatnya. Kafar si timbangan fa'al itu juga sifat mubalaghah. Kadzib, kadzab, pendusta. Karena sering berdusta gitu ya. Dajjal dajjal, karena sering berdusta. Nah, oleh karena itu manusia ini keadaan hukum asalnya. Zalum, kafar. Suka berbuat kezaliman dan suka kufur nikmat. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga nah barakallahu fikum keselamatan dunia dan akhirat. Walau kana al-muradu nikmatan wahidatan, kalau seandainya yang diinginkan satu nikmat saja, enam. eh, lama qala niscaya Allah Taala tidak mengatakan tuhsuha ini. Kalau cuma satu nikmat enggak perlu mengatakan kalian enggak akan bisa menghitungnya. Kalau satu bisa enggak menghitungnya? Bisa, satu bisa menghitung satu. Tapi kalau banyak semua nikmat enggak akan bisa. Oleh karena itu ini penting aja, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena apa? Bukan satu nikmat gitu loh. Semua nikmat yang kita rasakan yang nampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin minallah. Min nikmatin itu bukan akhirat itu. Ingat-ingat. Wa ma bikum min nikmatin minallah. An-nakirah fi siyaqi apa? Eh, isbat. Paham ya? Penetapan itu kan Ewa, yufidu hmm? umum juga. Kami ya umum juga di situ. Karena posisinya penetapan di situ ya. Naam wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, ini nikmat satu atau semua nikmat? Semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum nikmat Allah Taala sangat besar. Kata beliau, idan fal ma'na jika demikian maknanya berarti abtadi bi kulli ismin min asma'illah azza wajal." Aku mengawali memulai dengan menyebut enam eh, setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wal ba'u fi qouli bismillah ini penting sekali untuk membantah al bid'ah wad dhalal di antara jamak Syari, Mahmud, pemilik Kasyaf nanti kita akan baca nanti. Wal ba'ti qali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ada ba' enggak di situ? Bismillah ada ba' awalnya? Bismillah. Nah, ba' itu apa? Ahiyya lil isti'anah am lil musahabah ini penting ini. Ba' di situ untuk isti'anah meminta pertolongan atau musahabah. Musahabah itu maksudnya perbuatannya beriringan. Perbuatan kita itu bersamaan dengan perbuatan Allah Taala atau setelah perbuatan Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kita berbuat itu beriringan sama dengan perbuatan Allah taala atau beriringan atau setelah kehendak Allah taala? setelah. Nah, ini orang-orang orang-orang Mu'tazilah seperti zaman Syari mengatakan musahabah. Jadi kita berbuat itu beriringan dengan perbuatan Allah taala. Jadi seakan-akan kita itu Allah itu loh. Paham ya? Seakan-akan perbuatan kita itu Allah yang ngerjakan itu loh. Maksudnya ya, padahal keliru enggak? Keliru. Perbuatan kita memang di bawah kehendak Allah taala, tapi kita berbuat punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan. Antum punya pilihan enggak? Punya kehendak enggak? Punya keinginan enggak? Nah, itu makhluk seperti itu. Tapi semuanya di bawah kehendak Allah taala. Buktinya apa Abdurrahman kalau antum punya keinginan? Buktinya apa? Apa? Kalau disodorkan misalkan di depannya dua jalan yang bagus sama yang jelek, milih yang mana? Bagus itu berarti punya pilihan. Antum di depan antum ada dua porsi, satunya bakso, satunya nam tempe sama tahu. Milih mana kira-kira? <laughs> Ini juga pilihan dia, pilihan juga. Walaupun milih semua tetap pilihan, pilihan bukan? Pilihan. Padahal suruh milih salah satu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Milih yang mana kalau salah satu? Nah, pilihan. Paham ya? Sehingga manusia itu punya pilihan, jangan dihindarkan, jangan dihilangkan dari pilihan karena yang menghilangkan pilihan dari hamba itu kelompok apa kemarin? Apa apa? Jabriyah. Keliru, Jabriyah. Majbur, hamba itu berbuat dipaksa. Antum milih bakso dipaksa. Antum milih tempe dipaksa. Dipaksa enggak? Enggak. Itu kelompok Jabriyah hati-hati, kita lihat. Hunaka man qala di sana dia mengatakan inna halil isti'anah. Bak di situ bismillah, bak isti'anah. Ini yang tepat nantinya, insyaallah ya. Bismillah maksudnya apa? Maksudnya dengan menyebut namamu ya Allah, aku minta pertolongan itu loh. Bukan aku berbuat perbuatan bersamamu itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa minhum man qala inna halil musahabah. Ada juga yang mengatakan ba itu lil musahabah, beriringan. Nah, karena dipermisalkan sering makhluk. Antum ketika Nah barakallahu fikum katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami, aku menulis dengan pena. Tanya, Antum minta bantuan pena itu atau ketika menulis antum beriringan dengan pena tersebut? Eh? Menulis dengan pena? Nah, dengan situ maksud dengan bantuan pena atau beriringan dengan antum menulisnya itu? Bantuan ya, walaupun sebagian ada mengatakan itu untuk makhluk itu istilahnya. nggak sama kalau yang seperti ini keadaannya. Nah, tapi yang jelas isti'anah baknya yang sahih. Kita lihat wa mimman qala inna halil musahabah az-zamakhsyari ini. Hati-hati ini. Yang mengatakan bahasa bak itu adalah lil musahabah az-zamakhsyari. Az-zamakhsyari itu arafnya namanya Mahmud. Paham ya? Nah, Mahmud namanya dia eh, terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Nah, Sahibul Kasyaf ini, Sahibul Kasyaf. Wa huwa Mu'taziliyun minal Mu'tazilah ya kan? yang mana dia adalah Mu'taziliyun, termasuk dari kalangan Mu'tazilah. Wa kitabu Al-Kasyaf, perhatikan baik-baik ini. Dan kitab dia Al-Kasyaf, Al-Kasyaf ini menurut dia tafsir Al-Qur'an itu loh. Fihi i'tizaliyatun kathirah Di dalamnya ada apa? Ada i'tizaliyah, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang ganjil, yang banyak sekali. qadla yastati'an an ya'rifaha kullu insan. Bisa jadi setiap orang gak tahu gitu loh di antaranya bahwa ja'a rabbuka ay wajah rabbik. Telah datang Rabbmu kata kata pemilik kasyaf ini yang datang itu adalah utusan Rabbmu. Jadi yang datang bukan Allah Taala tapi utusannya. Ini sudah mentahrif enggak nih? Mentahrifnya itu di antaranya. Hatta qalal na'am eh, bulqaini atau bulqini itu ya wallah alam ya. Bulqaini atau bulqini. Hingga ada yang mengatakan na barakallahu fikum al bulqini akhrajtu minal kasyaf itizaniyatin bil manakish Naam. Allah musta'an. Aku telah mengeluarkan na barakallahu fikum pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dari kasyaf tersebut bil manakish Apa manakish itu? Manaqis maksudnya benar-benar dirinci, dikeluarkan hingga dipotong gitu misalnya semacam dipangkas gitu ya. Dikeluarkan secara detail. Wa dulu dulu ala annaha khafiyyah. Naam. Karena ini menunjukkan perkaranya perkara khafiyah. Kalau antum misalkan mau mencari kutu di rambut ini misalkan, kalau belum detail sampai bersih rambutnya kan kadang orang nggak tahu nampak itu loh. Tapi kalau detail hilang semua rambutnya bersih, mungkin kutunya nampak atau tersisa nempel di rambutnya itu. Paham ya? Jadi benar-benar sama dia itu di Nah, barakallahu fikum maksudnya disisir. Eh, untuk mengetahui yang ada apa? pemikiran Mu'tazilah yang ada dalam Al-Kasyaf tersebut. Hadza dulu, ala annaha khafiyah. Ini menunjukkan bahasanya benar-benar tersembunyi. Wa Zamakhsyari rajjaha anna al-ba' lil musahabah. Zamakhsyari ini Mahmud ini menguatkan ba itu musahabah. Perhatian baik-baik musahabah katanya. Ma'anna dhahira annaha lil isti'anah. Padahal secara dohirnya baqnya apa? Lil isti'anah, menunjukkan minta pertolongan. Lakin Lakinnahu al musahabah, tapi dia justru menguatkan musahabah. Li'anna al-mu'tazilah karena mu'tazilah yarauna berpendapat berpandangan yarauna itu melihatnya berpendapat atau berpandangan annal insana mustaqillun bil amal ini bahwasanya manusia itu sendirian dalam perbuatannya antum berbuat itu kehendak sendiri paham ya nah barakallahu fikum itu nanti juga masuk dalam kategori apa seperti itu berarti qadariyah ya qadariyah kalau seperti itu tadi seseorang itu berbuat kehendak dia sendiri amalan dia tanpa ada kehendak Allah taala antum makan minum paham ya mandi, tidur itu kehendak antum mutlak gitu loh. Enggak ada kehendak dari Allah taala. Keliru enggak nih? Keliru. Kita lihat. 6. Nah, mereka berpandangan bahwasanya anil insan mustaqilun bi amalihi bahwasanya seorang itu sendirian dalam perbuatannya itu. Fa idza kana mustaqilan bi amalihi apabila dia itu sendirian dalam perbuatannya dengan perbuatannya fa innahu la yahtaju lil isti'anah. Enggak perlu bantuan lagi. Enggak perlu minta tolong lagi, wong antum sendiri aja bisa. Orang itu biasanya minta tolong itu kalau enggak man mampu lah dia sendiri bisa masa minta bantuan ini kata mereka kata mereka padahal kita semua dalam bertindak itu butuh bantuan Allah Taala enggak nah antum sekarang bisa makan bisa minum karena di dibantu ditolong nah barakallahu fikum coba kalau antum enggak ditolong enggak dibantu lemas badannya nah seperti itu Allah musta'an lakin la syakka al murad bil ba' huna al isti'anah tapi enggak ragu lagi yang diinginkan dengan ba' di sini al isti'anah allati tusahib kullal fi'l. Ya perhatikan Bapak ini. Ba di sini adalah ba isti'anah, ba yang fungsinya meminta pertolongan, meminta bantuan yang senantiasa mengiringi setiap perbuatan. Antum berbuat ya, itu benar enggak diiringi dengan pertolongan Allah Taala? Benar. Tapi perbuatan kita ini enggak sama bareng-bareng perbuatan Allah Taala gitu loh. Maksudnya setelah Allah Taala menghendaki, tapi perbuatan kita senantiasa diiringi dengan apa? Tapi perbuatan kita senantiasa diiringi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, diiringi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-isti'anatu allati tusahib kullal fi'l. Bantuan, pertolongan yang senantiasa mengiringi setiap perbuatan. Fahiya bil aslil isti'anah wa hiya musahibatun lil insan. Dia bak di situ hukum asalnya isti'anah. Tapi dia senantiasa apa? senantiasa mengiringi dan menyertai manusia. Min awalil fi'li ila akhirih. Dari awal perbuatan sampai akhir perbuatan. Antum makan, gerakkan tangan, mulai dari awal makan sampai akhir makan, ada enggak pertolongan Allah Taala? Ada. Sejak awal makan sampai akhir makan itu. Paham ya? Jadi perbuatan kita ini diiringi senantiasa dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau enggak ada pertolongan coba. Waqat tufidu ma'nan akhar tapi juga bisa memberikan makna lain bak di situ. Apa itu? Wa huwa at-tabarruku nih tabarruk, mencari berkah, mencari barokah. Di dalam nahmil tabarruk al-isti'anah. Ini kalau kita tidak membawa makna tabarruk kepada mana isti'anah. Wa naqul kullu musta'in bi syai'in fa innahu mutabarrik fa innahu mutabarrikun bihi. Maka kita katakan setiap orang yang minta pertolongan dengan suatu perkara, minta bantuan dengan suatu perkara, berarti dia juga apa? Minta barokah dengannya, meminta berkah dengannya. Jadi seakan-akan antum ketika baca bismillah double yang antum minta. Apa? Pertolongan dan apa? Pertolongan dan keberkahan, barokah. Paham ya? Bismillah, banyak isti'anah wa tabarruk. Isti'anah apa? Wa tabarruk. Jadi antum ketika baca bismillah, mau minum, bismillah, mau makan, itu seakan-akan ya Allah, aku tidak minum dan tidak makan kecuali hanya minta pertolongan kepadamu dan minta berkahnya gitu loh. Apa maksudnya ya? Jadi seperti itu. Antum mau kerja bismillah, mau makan bismillah. Nah, seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Itu pembahasan mengenai apa? Ism adapun mengenai lafzul jalalah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذن subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.